tasbih itu adalah dakwahnya setan. Karena Rasulullah bersabda apa? Demikian ini tadi. Nah, ini menunjukkan betapa kerasnya penentangan dakwah tauhid ini tadi. Sampai-sampai mereka berani kemudian mengatakan dakwah ini adalah dakwah apa? Dakwahnya eh, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah yaitu kornus syaitan munculnya tanduk syaitan ya, ini adalah penentangan yang betul-betul begitu kerasnya dan ini tidaklah sesuatu yang hanya sekedar kebetulan saja tetapi disebutkan tentang makar kaum kufar waktu itu sangat besar terutama Yahudi dan Zionisnya yang betul-betul merasa kaget dengan munculnya dakwah ini dakwah Muhammad bin Lahab di mana waktu itu mereka membuat eh, <clears throat> makar kaum Yahudi di mana mereka berpusat dakwahnya kaum Yahudi Israel itu di Inggris dan mereka berhasil menguasai Inggris eh, di dalam eh, di dalam negaranya dalam apa pemerintahannya sehingga mereka berhasil menguasainya dan sampai mereka itu apa tidak bisa lepas dari Yahudi karena eh, politik yang ada di dalamnya sudah di, dikuasai oleh mereka Zakar badul ulama al-munsifin. Sebagian ulama yang munsifin yang <clears throat> yang insaf mengatakan atau menyebutkan anna syekh bahwasanya syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya syekh Muhammad bin Abdul Wahab huwa min mujaddidil qarni tsani ashar beliau adalah termasuk mujaddid termasuk seorang pembaharu abad yang ke-12 Hijriah. Sani Asyar Al-Hijri. Ini disebutkan oleh sebagian ulama yang hidup setelahnya. Waqad allafu kutuban anhu. Dan mereka menulis kitab tentang masalah ini, tentang masalah mujaddid. Wa min haula'il muallifin di antara penulis yang menyebutkan hal ini menyebutkan bahwasanya beliau adalah termasuk mujaddid abad yang ke 12 Hijriah. Sekarang abad ke-15 Hijriah. Ya, ini berarti apa? Eh, berarti eh, tiga abad yang lalu atau <clears throat> abad ketiga yang lalu. Sehingga ini <clears throat> menunjukkan bagaimana qad Allah kutuban anhu ada eh, di antaranya yang menyebutkan adalah Syekh Ali Tantawi akhraja silsilatan mengeluarkan sebuah silsilah sebuah apa uh, urutan kitab <clears throat> yang biasanya dikeluarkan kalau silsilah itu berarti bukan hanya satu kitab tapi beberapa kitab uh, kitab pertama diterbitkan ini silsilah yang pertama ya, ini kemudian silsilah yang kedua sebagaimana Syekh Albani rahimahullah taala menulis kitab yang dinamakan Silsilah Al ahadis saya silsilah karena seperti halnya majalah edisi-edisi. Nah ini ada jilid-jilid dikeluarkan satu demi satu, tidak secara keseluruhan, tapi dikeluarkan sedikit demi sedikit. Nah ini yang namanya silsilah. Nah ini menurutkan juga silsilah tetapi tentang alam tarikh, tentang tokoh-tokoh eh, orang-orang sepanjang sejarah, menyebutkan tentang e, biografi para ulama sepanjang sejarah dan di mana disebutkan diantaranya para mujaddid yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya e, nama-nama ini adalah termasuk atau layak dijadikan sebagai orang apa mujaddid seperti hanya Imam Ahmad bin Hambal Imam Syafi'i disebutkan sebagian diantaranya e, sebagai mujaddid kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kemudian Ibnu Qayyim e, dan yang setelahnya dan yang sebelumnya juga di kalangan para tabi'in Umar bin Abdul Aziz ini yang juga disebutkan sebagai mujaddid eh, abad pertama setelah Rasulullah meninggal eh, ini 100 tahun setelah Rasulullah meninggal dan ini termasuk diantara eh, istihadnya para ulama yang terkadang mereka masing-masing ada perbedaan perbedaan eh, siapa sebenarnya mujaddid abad yang sekian hanya saja bisa dikumpulkan dan bisa didudukkan jika memang mereka itu adalah pemahamannya pemahaman yang benar dan lurus <coughs> maka bisa jadi mujadid, <coughs> bisa jadi bahwasannya mujadid itu tidak hanya satu orang mujadid itu bisa lebih dari satu orang di satu abad Kenapa demikian? Pendapat ini nah, lebih dekat atau mungkin saja terjadi mujadid itu lebih dari satu. Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan di dalam hadisnya itu satu mujadid saja. Tapi Rasulullah SAW setiap 100 tahun di ujung di penghujung 100 tahun nah ini adalah man yujaddidulah hadis. Kata-kata man siapa? Nah kata-kata man di sini ini mencakup satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang, bisa jamaah, bisa kelompok. Nah, ini artinya bisa pak, Merupakan suatu apa? E, suatu e, <clears throat> tidak hanya satu orang atau beberapa orang di masa yang sama atau ber, hampir bersamaan di beda-beda tempat ataukah di tempat yang sama nah, ini mereka menjadi mujadid. nah, ini selama betul makna mujadid. Karena makna mujadid ini sering diartikan salah. Mujadid itu bukanlah orang yang membuat hal-hal baru dalam agama ini. Karena kalau demikian ini namanya mubtadi'. Orang yang bikin apa? Bid'ah, pemahaman baru, pemahaman model baru yang berbeda dengan pemahaman Rasulullah SAW. Ini bukan mujadid, tetapi adalah apa? Mubtadi'. Orang yang bikin bid'ah, orang yang dia itu apa? Membikin permasalahan baru dalam agama ini. Tetapi yang dimaksud dengan mujaddid, yang dimaksud dengan seorang itu memperbaharui agamanya, ya ini memperbaharui agamanya, bukan membuat baru agama dalam agama. Maksudnya memperbaharui, memperbaharui itu adalah mengembalikan seperti apa? Semula, ini namanya tajdid. Ya, di dalam istilah tajdid, ini bukan membuat pemahaman baru, membuat agama baru, model baru dalam memahami agama, tetapi mengembalikan kepada agama ketika baru munculnya yaitu mengembalikan sesuai dengan pemahaman yang yang pertama inilah yang sebenarnya makna yang benar dari kata-kata mujaddid sehingga bukan orang yang mubtadi bukan orang yang membuat bid'ah eh, tidak dikatakan mujaddid eh, orang yang membuat ini apa tidak dikatakan mujaddid seperti disebutkan bahwasanya Mirza Gulam Ahmad mujaddid ini. Mirza Gulam Ahmad sebagai apa? Mujaddid. Apakah mungkin bisa dikatakan Mirza Gulam Ahmad yang mengaku jadi nabi? Nah, ini yang mengaku jadi apa? Jadi nabi, mengaku jadi Imam Mahdi, mengaku sebagai Isa Al-Masih. Eh, yang sebenarnya bukan Isa maksudnya itu adalah apa mujaddid apa namanya adalah Al-Mahdi sehingga mereka mengatakan maksudnya Isa Al-Masih yang disebutkan dalam hadis adalah yang akan turun itu adalah Al-Mahdi orang yang serupa dengan Isa nah, dia ini yang serupa dengan apa dengan Isa dan seterusnya sampai akhirnya kemudian mengaku jadi nabi dan kemudian mengaku jadi wali ya, sebagaimana Ibnu Arabi eh, bahkan disebutkan Ibnu Arabi juga termasuk mujaddid eh, tergantung siapa yang membuat apa eh, kitab atau membuat Eh, pendapat bahwasannya si fulan ini mujadid abad kesekian masing-masing kelompok bahkan kelompok ahlul bid'ah mereka membuat namanya runtutan atau deretan kelompok mujadid tapi tidak bisa kita pakai kemudian nama ini sebagai hujah atau dalil karena itu hanyalah sebagai sebuah apa sebagai sebuah eh, anggapan saja atau pendapat anggapan atau apa pendapat ini akan tetapi eh, <clears throat> yang benar bahwasanya tidaklah kita bisa kemudian mengatakan fulan ini satu saja sebagai mujadid abad kesekian. Abad kesekian. Tidak, tetapi apa? Tapi bisa jadi lebih dari satu orang dengan syarat itu tadi, yaitu tidak membuat baru permasalahan atau pemahaman baru dalam agama ini, tetapi mengajak manusia kembali kepada pemahaman yang yang pertama. Dan ini akan ada setiap serat di penghujung apa? 100 tahun orang yang betul-betul tegar dan kokoh dalam berusaha untuk menegakkan kembali pemahaman agama ini dalam menegakkan kembali e, din ini ya, ini makanya apa perlu di e, diketahui permasalahan ini <clears throat> sehingga perlu di e, dirubah seandainya seorang itu memiliki pemahaman yang salah karena orang bisa jadi terkecoh oh iya ini kok Ibnu Arabi jadi mujaddid abad kesekian. Oh berarti ini orang apa? Eh, orang yang benar. Nah, ini karena Rasulullah SAW memuji. Ya, Rasulullah menyebutkan apa? Ujian. Walaupun tidak menyebutkan satu persatu Rasulullah, eh, maka untuk mentakyan, untuk menunjuk orang, tunjuk hidung, ini loh yang mujaddid. Ini tidak bisa jadikan hujan. Tapi hanya istihad, perkiraan bahwasanya mungkin si fulan inilah yang dimaksud apa? Eh, mujaddid abad kesekian ini abad kesekian abad kesekian <clears throat> maka <clears throat> disebutkan wadah karamin humus Syekh Muhammad bin di antaranya disebutkan eh, Syekh Ali Tantawi menyebutkan salah satu mujaddid di abad yang ke-12 adalah Muhammad bin Abdul Wahab dan yang kedua Ahmad bin Irfan ini salah seorang apa eh, yang juga dikenal sebagai ulama waktu itu yang seide dengan eh, dengan Syekh Muhammad bin Wadakara fihi dan menyebutkan di dalamnya anna akidah tauhid bahwasanya akidah tauhid akidah tauhid ini yang benar yang lurus itu wasalat ilal hindi itu masuknya ke negeri India masuk ke negeri India nanti akan kita lihat kenapa hubungannya dengan India ini masuk ke negeri India wa ghairiha dan yang lain termasuk di Indonesia termasuk di Indonesia biwasitati al-hujjaj al-muslimin dengan melalui perantaraan kaum haji orang-orang yang haji naik haji di kalangan kaum muslimin yang ini mereka alladzina ta'assaru yang mereka di seluruh penjuru dunia itu datang ke Hijaz, datang ke Mekah setelah Mekah dan Madinah itu dikuasai dan kemudian dijadikan eh, daulah Islamiyah sejak berdirinya daulah ya yaitu ya ini dakwah ini ketika mulai dekat berdiri pertama kali maka disitulah eh, munculnya yang namanya apa eh, dakwah tauhid Muhammad bin Abdul bin Abdul sampai akhirnya orang yang naik haji dari negeri India Indonesia berbagai penjuru dunia judul dunia bahkan negeri negeri apa? Kafir. Yang waktu itu. Mereka <clears throat> ta'asaru fi Mekah. Mereka terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Lahab yang ada di Mekah. Nah, ini. Berbeda dengan Yaman yang waktu itu As-Sanani yang juga seide sebenarnya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang waktu itu juga berusaha untuk menghilangkan khurafat yang ada di di Yaman tetapi Yaman bukanlah negeri yang banyak dikunjungi oleh orang naik haji. Sehingga tidak banyak pengaruhnya ke luar negeri Yaman ini. Akan tapi tulisan beliau as sanani Al-Amir as sanani kemudian Imam Masyaukani. Eh, ini, ini yang sebelumnya, Pak, yang merupakan ulama di sana yang kemudian terdengar oleh beliau dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, maka Sanani memujinya. Eh, ini memuji apa? menguji dakwahnya Muhammad Abdul ini. Nah, ini termasuk di antara bentuk-bentuk bahwasannya menunjukkan bahwasannya orang yang seide itu akan apa? Eh, akan seandainya tidak kenal sama sekali, ketika bertemu idenya sama, itu akan apa? Akan mengenalnya. Hei. <clears throat> Maka ketika masuk ke India, masuk dakwah itu dari eh, dengan perantaraan orang-orang yang naik haji, termasuk orang yang naik haji dari Indonesia disebutkan diantaranya kalau di Indonesia Imam Bonjol. Nah, ini Imam apa? Imam Bonjol. Yang waktu itu kemudian terpengaruh dengan dakwah di sana. Termasuk di akhir hayatnya di Ponegoro disebutkan bahwasanya dia termasuk yang terpengaruh dengan apa? Eh, Imam Bonjol. Nah, ini sampai meninggalnya, eh, meninggalnya eh, beliau. <clears throat> Maka di sini menunjukkan dakwah ini sebenarnya sudah punya pengaruh di seluruh penjuru dunia. Bahkan menyatukan dakwah menyatukan kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia termasuk di India yang akhirnya terbentuk negara apa eh, termasuk waktu itu India belum bisa masuk eh, belum bisa masuk dakwah tapi setelah masuknya dakwah ini tadi melalui perantaraan apa orang yang naik haji maka mulai tersebar dakwah termasuk munculnya negeri yang namanya Kashmir Pakistan ini munculnya adalah pak eh, setelah itu eh, setelah dakwah ini yang waktu itu mereka dijajah oleh Inggris Waktu itu mereka apa? Eh, <clears throat> dijajah oleh Inggris, termasuk India, ini adalah merupakan jajahan Inggris. Termasuk daerah Yaman, itu adalah juga jajahan jajahan Inggris. Jajahan Inggris, negeri Yaman, eh, terutama Yaman eh, Yaman apa namanya? Eh, Yaman Selatan yaitu Aden. Nah, daerah Aden ini termasuk di antara yang dijajah oleh apa? oleh Inggris. <clears throat> Maka disitulah eh, letaknya, Pak. Eh, letaknya <clears throat> Eh, kenapa Inggris eh, atau negara Inggris itu merasa gerah dengan munculnya dakwah Muhammad bin Abdul Abdul karena pengaruhnya yang sangat kuat. Faqamal Inggris maka Inggris itu mulai kemudian berdiri mulai apa eh, melihat munculnya dakwah baru yang tidak pernah disangka ini Inggris tidak menjajah Jazirah Arab Saudi waktu itu nah, ini akan tetapi mereka apa merasa khawatir dengan model eh, dakwahnya ini tadi yang sampai akhirnya bisa menyatukan kekuatan yang ada di di jazirah Arab menjadi satu dan satu negara. Ya, jadi apa? Satu kekuatan. Maka wa adal Islam dan musuh-musuh Islam yuharibunaha berusaha memerangi dakwah ini. Yuharibunaha li'annaha tuwahidul muslimina diddahu. Karena dakwah ini bisa menyatukan kaum muslimin menyerang mereka yang melawan mereka. Oleh karena itu mereka berusaha supaya bagaimana membuat image yang buruk tentang dakwah Pak Wahabiyah dan tentang apa wilayah e, negeri Saudi Saudi Ini sampai sekarang namanya negara Saudi itu image-nya banyak yang buruk. Daripada apa? Daripada jeleknya untuk orang kalangan awam. Paham sini? Karena hasil apa? hasil mass media atau media massa yang di, disebarkan oleh para eh, para para muslim Islam ini tadi. Wa azu wa murtaziqah. Maka mereka Pak eh, mereka itu memanfaatkan memanfaatkan orang-orang yang cari rezeki ilal murtaziqah. Eh, jadi orang Inggris itu berusaha menarik siapa ya kira-kira yang mau dikasih uang. Siapa yang kira-kira maksud dikasih apa? kasih dana dan dibimbing dengan dana nah ini yang cari rezeki nah ini bagaimana ditawari lalu mereka ini dan termasuk waktu itu di sana banyak yang kemudian terpikat dengan tawaran Inggris ini tadi Inggris mempunyai jajahan dan kekayaan itu di eh, dipakai untuk apa eh, untuk memusuhi eh, negara-negara eh, Islam waktu itu maka dalam rangka untuk apa Inggris itu waktu itu berusaha untuk mengajak orang Eh, orang-orang yang dia itu cari rezeki dan cari apa eh, <clears throat> mencari dunia ini an yushawihu sum'ataha untuk membuat buruk citra dakwah ini tadi dakwah Muhammad bin Tulahab sehingga mereka menyebarkan berbagai macam apa eh, tuduhan palsu tuduhan-tuduhan ini tadi sebagaimana kalau sekarang itu dilakukan kepada kelompok jil yang mereka mendanai kelompok jil ini dengan begitu besar besar besaran dana yang begitu apa? Yang tidak masuk akal bahkan eh, untuk eh, <clears throat> untuk anggaran pendapatan belanja APBN negara itu bisa bersaing dana untuk menyebarkan kelompok apa? Eh, kelompok liberal ini tadi. Nah ini didanai oleh apa? Oleh negara-negara superpower yang sekarang ini mereka bekerja sama untuk mendanai ini tadi di seluruh penjuru dunia Islam. Karena dikhawatirkan apa? Eh, ada ancaman baru bangkit eh, ajaran baru yang mengembalikan Islam ini kepada apa? Eh, dakwahnya Muhammad Abdul Wahab semula. Nah, ini yang juga Pak menjadi pelajaran bagi kita. Maka Yusuf mereka berusaha untuk memperburuk citra dakwah ini tadi. Dakwah ahlu sunnah, dakwah wahabiyah, dan kemudian yang terakhir sekarang ini adalah Pak dakwah salafiyah yang di diincar. Karena dakwah salafiyah pada hakikatnya sebenarnya meneruskan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini, ini yang dijadikan apa? Incaran khusus. Incaran khusus. Faat laku ala kulli muwahid. Maka mereka eh, melemparkan tuduhan kepada setiap muwahid ya daulit tauhid yang mengajak kepada tauhid kalimat wahabi. Kata-kata apa? Wahabi. Ini yang dimunculkan waktu itu. Wa aradu bihil mubtadi' mereka itu menginginkan kata-kata wahabi itu orang yang bikin bid'ah. Pemahaman apa baru? mazhab yang kelima. Nah, ini pemahaman yang harus dimusuhi, harus ditentang dan harus di, dihabiskan. Yusriful muslimin dalam rangka untuk memalingkan kaum muslimin akidah tauhid. Dari akidah tauhid. Karena musuh Islam tahu bahwasanya kalau akidah ini sudah tertanam dalam kaum muslimin, nah ini sudah apa? berbahaya, ancaman yang paling apa? berbahaya bagi mereka. Allah tidak doa doa ilah wahdah yang mengajak untuk berdoa hanya kepada Allah saja semata. Tidak berdoa kepada selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Kalau sudah demikian, maka mereka tahu disitulah kekuatan sebenarnya. Sebenarnya disitulah kekuatan kaum muslimin kalau mereka itu sudah bertauhid, sudah berdoa hanya kepada Allah, menyandarkan sepenuhnya tawakal kepada Allah, di situ kekuatannya kaum muslimin akan apa? Kembali. Tapi selama mereka kaum muslimin masih saja berdoa minta kepada Nabi, minta kepada istighosah kepada Nabi, berdoa datang ke kuburan, maka mereka membangun dengan besar-besaran, mendukung dengan dananya mereka, siap. Nah ini. Sampai sekarang kalau mau bangun pondok, bangun ma'had dengan dana dari apa? Nah, dari mereka dengan syarat tinggalkan dakwah ini. Dengan syarat apa? Nah, tinggalkan dakwah tauhid ini tadi. Maka apa? Nah, akan siap didanai dengan mudah dan itu akan mengucur dari mereka nah, ini inilah yang apa yang terjadi sekarang ini apa nah, makarnya mereka walam ya'lam il jahalah mereka tidak tahu bahwasanya kalimat uh, orang jahil tadi bahwasanya kalimat wahabi yang mereka itu sudah saking apa bingungnya dikasih julukan apa ini dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau dikasih julukan Muhammadiyah atau Muhammadi, bukan Wahabi lagi, tapi apa? Eh, Muhammadi. Maka mereka akan melihat, loh ini berarti apa? Ajarannya apa? Muhammad. Eh, orang tidak akan apa? Melihat itu sebagai suatu apa? Eh, suatu kejelekan. Maka dituduhlah dengan apa? Eh, dimunculkan kelewat Wahabi. Padahal Wahab itu sendiri adalah bukan eh, bukan namanya dia atau beliau, tapi justru adalah namanya apa? Allah. Nisbatan ilal wahab. Wahwa asmun min asma'illah. Justru adalah nama Allah. Nabi wahabalahu eh, at-tauhid. Yang justru memberikan tauhid, nama tauhid ini tadi dan memberikan akidah tauhid ini kepada umat. Wa wa'adahu bil jannah dan justru orang yang mentauhidkan Allah itulah justru yang dijanjikan oleh Allah masuk apa? Masuk dalam surganya. Maka ini sebenarnya eh, kenapa disebutkan tentang permasalahan ini karena ini penting dan kita sudah men, e, sudah paham dengan kalimat ini karena sekarang saja orang untuk memunculkan kalimat kata wahabi saya wahabi orang itu akan apa sudah apa e, langsung mendapatkan apa e, incaran yang apa perkataan yang buruk wah ini sudah makanya sebenarnya kita memang tidak perlu mengatakan saya wahabi karena imbasnya sudah terlalu apa terlalu buruk gambaran itu sudah terlalu buruk Nah, makanya Pak, <clears throat> kalimat ini karena sudah terlanjur buruk, maka kita bukannya kemudian membela karena membela dakwah yang Ma'mun Lahab yang memang adalah suatu kebenaran, akan tetapi kita membela dakwahnya. Walaupun mungkin orang yang dia itu apa? Eh, orang yang membela dakwah Wahabiyah tidak mesti harus menyampaikan saya adalah seorang apa? Wahabi. Sampaikanlah eh, dakwah ini dengan benar, akan tapi jika ada orang yang menuduh bahwasanya kamu Wahabi, kita sampaikan apa itu Wahabi. Apa yang kamu maksud dengan Wahabi? Eh, oh Wahabi adalah orang yang membenci Rasulullah. Saya mencintai Rasulullah. Eh, oh membenci salawat. Oh, saya salawat itu wajib tiap hari kita harus apa membaca salawat dalam sholat. Kita sampaikan demikian. Kalau begitu Wahabi itu bukan. Dan kalau mereka mengatakan itu intisari Wahabi, kalau begitu nggak usah menyebutkan kata-kata apa Wahabi. Tapi kalau maksudnya bahwasanya Eh, <clears throat> dakwah Wahabi adalah dakwah yang dia itu adalah berpijak kepada akidah tauhid, kemudian mendakwahkan sunnah, kemudian mengingkari kebid'ahan, khurafat dan sebagainya. Maka sebutkan kenapa kalau begitu kita harus malu untuk memakai kata Wahabi atau kita mengingkari penamaan Wahabiyah. Maka di sini eh, nama itu bisa berubah atau julukan itu bisa bermacam-macam. Tetapi yang penting adalah intinya adalah apakah maknanya sesuai atau tidak. Kalau kita tidak sesuai dengan makna yang ada pada dakwah tersebut, entah itu dinamakan dengan dakwah Wahabiyah, Salafiyah, ataukah Ahlu Sunnah, ataukah yang lain, maka yang paling inti adalah eh, maknanya apakah sesuai dengan apa? Dengan namanya. Eh, dan apakah betul seorang itu ketika dia mendakwahkan dirinya seorang ahlu sunnah apakah betul sesuai dengan eh, dengan manhaj ahlu sunnah kalau seorang itu cuma mengaku saja eh, banyak bahkan termasuk akhariyah itu juga mengaku apa ahlu ahlu sunnah termasuk sufiyah juga mengaku ahlu ahlu sunnah lalu siapa sebenarnya yang juga berhak yang sebenarnya berhak untuk memakai nama ahlu sunnah atau apa sebenarnya makna ahlu sunnah yang dimaksud oleh perkataan para ulama maka kita harus mendudukkan maknanya adalah demikian ini sehingga kita betul-betul memakai nama itu bukan hanya sekedar yang penting nama akan tapi kita tahu makna yang terkandung dalam nama itu nama yang apa nah, yang dipakai di dalam Al-Quran dalam As-Sunnah atau oleh para ulama termasuk istilah istilah bahwa Wahabiyah yang sebenarnya yang menamakan Wahabiyah itu bukan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 kalau seandainya uh, kita bisa menanyakan apa maksud eh, kalimat wahabi artinya apa menanyakan apa yang jenengan maksud misalkan apa eh, kata-kata kok sering diucapkan wahabi itu apa eh, dakwah yang bagaimana sih yang wahabi itu oh kalau menyebutkan wahabi demikian demikian demikian maka kita kita sampaikan eh, saya ini apakah demikian eh, ini saya ini demikian demikian kira-kira pas nggak dengan wahabi Oh maksudnya demikian. Apakah betul demikian? Artinya misalkan dakwah Wahabi adalah membenci membenci salawatan. Ini. Sekarang salawat itu apa? Nah, dijelaskan maksudnya salawat itu apa. Kalau salawat itu maksudnya mengucapkan salawat kepada Nabi, kita katakan wajib kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Dalam sholat kita harus mengucapkan apa? Salawat. Nah, ini kelompok yang pertama. Yang kedua apa Wahabiyah itu? Oh Wahabiyah yang membenci apa? Eh, yang membenci Rasulullah loh. Membenci Rasulullah itu apa maksudnya? Nah, ini kita mengucapkan kita cinta kepada Rasulullah. Nah, ini, oh tidak mau apa mau mauludan. Kalau begitu, kalau seandainya orang yang tidak mau mauludan adalah Wahabi, Rasulullah, para sahabat, para tabiin, tabi tabiin, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, imam-imam yang lainnya adalah apa? Wahabi. Ya di sini. Nah, ini. Oh maksudnya adalah orang yang tidak apa? Nah, tidak suka Eh, tidak suka apalagi yang lainnya ini eh, oh. eh, tidak mengikuti mengikuti jejak wali songo misalnya nah sekarang wali songo itu apa ya, wali songo itu apa ceritanya saja mas apa iya. Kilawakola. ini kilawakola dan ceritanya para wali itu bukanlah dalil Eh, ini. Kalau dikatakan wali songo yang memulai dakwah di, di Indonesia ini, siapa yang bisa mengatakan bahwasanya mereka lah yang pertama kali mendakwahkan? Eh, <clears throat> kalau seandainya cerita seandainya wali songo itu adalah benar, bahwasanya mereka yang pertama kali mendakwahkan dan kemudian memulai dakwah ini, maka banyak dinukil bahwasanya sudah ada sebelum wali songo itu yang berdakwah, hanya saja yang berkembang. Mungkin dikatakan bahwasanya oh wali songo itu yang telah berhasil me apa namanya banyak mendakwai kaum kaum muslimin. Kata-kata banyak itu bukanlah jaminan kebenaran. Banyak itu bukan jaminan apa? Kebenaran. Sehingga ukurannya itu adalah ukuran apa? Ukuran yang benar itu dulu yang mana? Sehingga ini perlu sebenarnya dakwah ini bertahap, tidak bisa kemudian satu kali berkumpul bertemu. Memang Eh, namanya tuduhan itu lebih lebih cepat tersebar daripada apa dakwah dakwah itu butuh apa e, butuh e, sabar beda dengan kalau orang menuduh maka akan lebih cepat tersebar tuduhan karena tuduhan itu ringkas katanya ya toh kata-katanya ringkas dan cepat tersebar sesuatu kedustaan itu lebih cepat tersebarnya e, berita dusta itu lebih cepat tersebarnya daripada berita Eh, akidah kita harus mendakwahkan demikian itu lebih cepat eh, makanya pak eh, kita ini apa perlu perlu bersabar dalam menghadapi eh, masyarakat itu harus apa harus pelan pelan tidak kemudian tergesa-gesa eh, dan tidak segera kemudian menghukumi oh mereka itu adalah penentang dakwah tauhid mereka kebanyakan masyarakat kita ini adalah masyarakat awam yang tidak tahu dan banyak di antara mereka yang sebenarnya gambarannya sudah salah Nah kita harus merubah gambaran itu sebenarnya. Gambaran yang ada pada mereka. Termasuk dulu eh, sebelum kita mengenal, kita pun juga mempunyai gambaran yang seperti itu. Mungkin ya tak tentang dakwah ini. Seandainya kita hidup di masyarakat dan kemudian menerima informasi yang ada, mungkin kita termasuk salah satu yang menentang dakwah ini. Makanya eh, kita perlu menyampaikan kepada umat ini, kepada sedikit demi sedikit yang bisa kita sampaikan. Eh, sehingga kalau ada satu orang paham, alhamdulillah satu orang. Itu lebih baik daripada harus apa? Eh, hanya sekedar apa? Eh, ceramah umum yang kemudian eh, setelah itu bar ya bar nggak paham, eh, setelah itu hilang apa yang di yang ada pada mereka. Tapi dakwah yang membekas yang bisa merubah eh, merubah pola pikir, kemudian merubah eh, pemahaman yang sebelumnya salah kemudian menjadi benar. Ini yang harus perlu kesabaran. kesabaran selama apa berdakwah hanya kita pak eh, dalam dakwah kita eh, memakai sebuah prinsip yang ada dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr innal ladina empat hal ini tadi. Yaitu apa? Eh, yaitu illalladzina amanu. Beriman. Namanya beriman mesti apa? Harus seorang itu apa? Berilmu sebelum apa? Mendapatkan seorang beriman. Kemudian beramal soleh, ma'amil solehah. Melaksanakan agama ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian tawasobil bil saling mewasiatkan kebenaran, yaitu berdakwah, amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Ini maknanya sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar, Itu tawasobil hak, menyampaikan kebenaran. Setelah itu yang terakhir adalah apa? Tawasobil sabar, saling mewasiatkan kesabaran. Karena orang yang sudah menyampaikan tawasobil hak ini mesti dia akan mendapatkan apa? Tantangan. Orang yang beriman itu sudah mendapatkan tantangan. Ditambah lagi dia beramal dengan imannya dan setelah ditambah lagi dengan berdakwah, ini tantangannya semakin berat. Tantangannya semakin semakin berat berdakwah ini. Maka harus diiringi dengan yang terakhir yaitu kesabaran. Saling memasatkan dengan kesabaran. Karena tanpa kesabaran mungkin seorang semangat berdakwah, berdakwah, berdakwah dapat tantangan apa? Tidak sabar. Nah ini, di embargo ekonomi, eh, ekonominya surut, kemudian tidak bisa apa e, kok tambah lama e, tambah tambah susah cari uang dengan dakwah salafiyah ini tadi eh, ini maka apa e, maka kemudian <clears throat> akhirnya tidak sabar atau banyak tantangan dan banyak apa cercaan banyak permusuhan akhirnya kemudian wah kalau gitu yang nasionalan saja yang biasa-biasa saja terlalu banyak tantangannya tidak kuat ini butuh kesabaran saling mewujudkan dengan apa dengan kesabaran. Ya, ini karena ini nama usri Bersama kesulitan itu pasti ada apa? Kemudahan. Allah tidak menyebutkan satu kali inna ma'al usri ditambah lagi. Sungguhnya bersama kesulitan ada apa? Ada kemudahan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya setiap kesulitan ada dua kemudahan. Nah, ini. bukan inna ma'al usri yusran saja tapi ditambah wa in inna ma'al usri Makanya kenapa disebutkan Allah eh, dua kali ini tadi? Ini menunjukkan bahwa setiap kesulitan ada dua apa? Ada kemudahan. Entah itu kemudahan di dunia, kemudian yang kedua dari di akhirat. <clears throat> Baik, insyaallah sampai sini.